Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala al-kalamu ta'rifuhu al-kalamu lughatan <clears throat> al-lafdhu al-mawdu'u li ma'nan Ini kalam atau kalimat dalam bahasa Arab artinya kata-kata yang diletakkan dan dibuat untuk satu makna tertentu. Secara istilah adalah al-lafdhu al-mufid, kata-kata yang berfaedah. Contohnya Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabi Nabiyuna. Wa aqallu ma yata'allafu al kalamu minimal kata untuk menyusun kalimat adalah dua isim atau fiil dan isim. Contoh yang pertama Muhammad Rasulullah, contoh yang kedua istiqoma istiqoma Muhammadun. Uh, wa wahidul kalami kalimatun bentuk tunggal dari kalam adalah kalimah atau kata dan dia adalah lafaz yang diletakkan untuk satu makna tunggal dan yang namanya kata bisa jadi isim, bisa jadi fiil dan bisa jadi harf. Kalau syarih hafizallahu ta'ala Mu'alif menyebutkan di sini definisi kalam Kenapa? Karena pembahasan ilmu usul fikih berkenaan dengan kalimat dalam memahami dan menjelaskan maksudnya. Dan karena banyak masalah-masalah usul fikih berkenaan dengan kata. Dan alasan yang lain karena terjadi itirab, kegoncangan dan kebingungan tentang pengertian kalam. Maka itu tiga alasan kenapa ada pembahasan kalam di sini. Yang tadi karena ilmu usul fikih berkenaan dengan kalam, bagaimanakah memahami kalimat dengan baik, Kemudian banyak masalah usul fikih berkenaan dengan lafat, ada amr, ada nahi. Kemudian karena adanya perselisihan tentang Eh, definisi kalam. Maka jamahir diantaranya alusunah wal jamaah dan mu'tazilah berpandangan bahasa yang namanya kalimat itu terdiri dari suara dan huruf. Sedangkan asyairah berpandangan bahasanya kalam adalah sekedar pesan batin. Dan bahasanya suara dan huruf bukanlah kalam. Namun dia adalah ibaratun anil kalam mengungkapkan kalam Allah Ya, kemudian uh, al-kalamul lughatan al Dalam bahasa Arab kalam itu lafat. Lafat itu isinya suara dan huruf. Ya, lafat disebut lafat anahatul fad karena dia dilempar bimana min minal fami dikeluarkan dari mulut al maudhu' li maknan artinya ay al majaul dijadikan e, li maknan untuk memberi satu makna artinya kalam itu bukan makna sebagaimana pendapat asyairah namun kalam adalah suara dan huruf yang menunjukkan pada makna. Manilladhi wada'a dalalata hadal alfad. Siapakah yang meletakkan bahasanya satu lafadz itu menunjukkan pada makna tertentu. Maka ini berkenaan dengan perselisihan tentang asal muasal bahasa. Perselisihan tentang asal muasal kemunculan bahasa ba'duhum yakul sebagian uh, ahli bahasa berpendapat atau sebagian ulama berpendapat bahasa itu asal muasalnya adalah tauqifiyah ini, ilham dari Allah dalil pokoknya adalah wa 'allama al-asma'a kullaha Allah mengajarkan pada Adam bahasa Wabatuhum yakul sedangkan sebagian lagi mengatakan bahasanya bahasa itu wada'iyah, kesepakatan. Ta'arufa 'alaiha annas yang kemudian orang e, memiliki urf kebiasaan e, dengannya. Kata e, kata Ibn Taimiyah mem, membantah pendapat ini dan yang mengatakan bahasanya bahasa itu murni kesepakatan adalah Mu'tazilah. Kata Ibn Taimiyah, jika bahasa itu kesepakatan, maka harus ada bahasa sebelum bahasa. Nah, maka harus ada bahasa sebelum bahasa. Iya, ketika orang Arab kemudian bersepakat mengatakan ini e, jalasa ini kok ada dan itu ini jalasa ini nama dan itu kesepakatan maka pada saat rembukan ini rembukan untuk membuat kesepakatan ini jalasa pakai bahasa apa ini, maka untuk berembuk maka tentu sudah ada bahasa sebelumnya ini, untuk ngajak kumpul ayo kumpul ini, kita rembukan ini, kita berembuk nah, perlu bahasa ini perlu bahasa sehingga siapa yang mengatakan bahasanya bahasa itu murni kesepakatan maka kata Ibn Taimiyah dia harusnya men, e, menetapkan adanya bahasa sebelum bahasa. Kemudian secara istilah yang namanya lafat adalah yang namanya kalam adalah lafat yang al-mufid. Ya, lafat yang berfaedah yang mengandung muatan pesan. Atau sebelumnya maka e, asal masal kemunculan bahasa ya yang betul ya campuran ada yang merupakan ilham dan ada yang merupakan kesepakatan ya, kesepakatan itu boleh jadi dimunculkan oleh satu pihak kemudian yang lain Eh, kemudian memakainya dan ikut menyebarluaskannya. Maka definisi kalam secara istilah adalah lafat yang mengandung muatan makna. Adapun lafat namun tidak mengandung muatan makna tidak disebut kalam. Oleh karena itu Ibnu Malik mengatakan Kalamun alafdun mufidun kastakim ismun fi'lun thumma harfun kalim. Di Alfiyah ini beliau mengatakan kalam adalah lafat yang berfaedah, contohnya istakim Dan kalam itu ismon kemudian terdiri dari isim fiil kemudian haraf al galim yang merupakan katanya kata penyusun kalam contohnya Allah Rabbuna Muhammadun Nabiuna ini contoh lafat yang mengandung muatan makna ada suara dan hurufnya kemudian berfaedah pada satu mengandung satu muatan eh, mengandung sejumlah makna jadilah dia kalam wa aqallu ma yata'alafu minu al kalamu ismani misal qaulina Allah rabbuna Allah mubtada rabbuna khobar idza qulta muhammadun waqifun demikian juga Muhammad berdiri nah ini juga ismani dua isim atau fi'il dan isim. Contohnya wakofa Muhammadun. Wakofa fi'il Muhammadun isim. Contoh yang lain istaqoma Muhammadun. wahidul kalami dan e, bentuk tunggal dari kalam adalah kalimah. Karena kalam adalah jama. Wal kalimatu namun al kalimah terkadang maknanya adalah jumlah mufidah. Contohnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, astaku kalimatin kalimat yang paling benar yang diucapkan oleh seorang penyair adalah kalimat yang diucapkan oleh Labid yang mengatakan alam makhalallahu alam batilu ingatlah bahasanya segala sesuatu semua sesembahan selain Allah itu batil yang kedua terkadang kalimat itu pengertian adalah alafdu tu al wahidah kata dan inilah yang dimaksudkan oleh muallif dan inilah hukum asal untuk makna lafat kalimah. Maka Kemudian wahai al-lafdhu al-mawdu'u li ma'nan mufrad Ay anal kalimat yang namanya satu kata adalah lafat tunggal dan bukan beberapa lafat yang berbilang. Akan tapi dia diletakkan untuk satu makna tunggal, bukan makna yang tersusun dari dua makna. E, maka tidak ada dalam kata penisbatan sesuatu kepada yang lain. Dan kata dalam bahasa Arab itu imma ismun au fi'lun au harfun Artinya al kalimat kosim ila ismin wa fi'lin wa harfin. Kali, e, kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga macam. Kembali ke matan. Fal ismu madala ala ma'nan fi nafsihi min ghairi isyarin zamanin. Yang namanya isim adalah e, ma kata yang menunjukkan satu makna pada dirinya tanpa isyar menunjukkan waktu. Waya salah satu anwa dan isim ada tiga macam. Al awal mayufidul umuma ada isim yang menghasilkan makna umum contohnya isim mausul. Yang kedua menghasilkan makna mutlak contohnya isim nakirah dalam kalimat positif. Yang ketiga menunjukkan khusus contohnya al-a'lam nama. Kalau syarih hafizullah fal ismu madala ala ma'nan fi nafsihi maka ada tambahan finapsihi untuk mengeluarkan haraf karena haraf itu menunjukkan pada makna namun tidak pada dirinya namun karena bergandengan dengan yang lain ketika anda mengatakan fi maka anda tidak faham pesan apapun dari kata-kata fi ya, makna, maka tidak ada pesan apapun yang bisa ditangkap dalam kata-kata fi akan tetapi Muhammad Anda faham darinya satu makna pada dirinya tanpa menunjukkan zaman ini untuk mengeluarkan fiil karena kata-kata Muhammad tidak ada di dalamnya uh, in, uh, dalalah penunjuk waktu baik waktu lampau masa depan ataupun sekarang lain hanya dengan fiil maka dia menunjukkan waktu pada dirinya dan isim ada tiga macam maka mu'alif karor menjelaskan pembagian isim menjadi tiga macam. Yang pertama menghasilkan makna umum. Artinya yasmul mencakup semua anggotanya. Tidaklah keluar darinya fardun satupun anggota. Contohnya isim mausul. Isim mausul contohnya alladhi, alladhi, man mausuliyah, ma mausuliyah. Ini semuanya adalah isim mausul. Dan dia menghasilkan makna umum. Artinya mencakup semua anggotanya. Contohnya firman Allah Ta'ala Wa kulu linnasi husna Katakanlah kepada semua manusia ya, Baik dia mubtadi Ataupun bukan Ataupun sunni Dia, dia orang kafir ataupun bukan Katakanlah kepadanya perkataan yang baik Maka Anas adalah isim jenis mu'arrafun dia ma'rifat dengan alif lam jinsiyah. Maka ini menghasilkan makna umum. Contoh yang lain, siapa yang beramal seberat darah dari kebaikan dia akan melihatnya. Man itu isim menghasilkan makna umum. Ini menghasilkan makna umum karena dia man mausuliyah. Ini, maka apapun yang dilakukan oleh seorang yang ber, seorang yang beramal baik kecil ataupun besar siapapun uh, orang yang beramal baik di anak anak kecil ataupun orang besar, laki-laki ataupun perempuan, di negeri manapun, di tempat manapun dan di zaman manapun, maka dia akan melihat hasilnya di akhirat nanti. Ini umum. Kemudian ma kata yang menghasilkan makna mutlak. Mutlak artinya mencakup semua anggota, namun yang diminta cuma satu anggota saja. Contohnya kalimat akrim rojulan, ya hormati muliakan satu orang laki-laki. Maka dia mencakup semua laki-laki, namun yang diminta cuma satu saja. Maka semua laki-laki masuk dalam kata-kata rojulan. Akan tepat, akan tetapi al makna pesan itu terwujud dengan satu cukup dengan satu orang saja dan satu orang laki-laki tersebut tidaklah ditentukan fa inna ayya rajulin maka semua laki-laki yasduku alaihi tepat untuk kata ini jika Anda muliakan maka Anda jika dia memuliakannya maka orang yang diperintahkan telah melaksanakan perintah Contoh yang lain, puasalah tiga hari. Maka puasa tiga hari ini mencakup semua anggotanya, yaitu hari. Akan tetapi mutlak itu umum mengandung makna umum disebut dengan umumun badalion, bukan umumun sumulion. Maka yang diminta dari puasa tiga hari adalah min ay min hari apapun. Akan tetapi dia tidak mencakup semua hari dengan sumulan istirokian mencakup semuanya. Ya, maka eh, di antara beda pokok perbedaan pokok antara umum dengan ya, umum dengan itlaq ya, atau al-am dengan al mutlaq perbedaan pokoknya adalah tadi beliau sebutkan dua-duanya mengandung makna umum karena cakupannya luas namun kalau itlak itu umumun badaliyun. Sedangkan kalau al-umum itu umumnya adalah umulun sumuliyun. Hmm. Muliakanlah semua laki-laki. Nah itu sumuli namanya. Orang tidaklah melaksanakan perintah kecuali ketika dia memuliakan semua laki-laki. Kalau ada satu laki-laki yang tidak dia muliakan, berarti dia tidak menjalankan perintah. Itu namanya sumuli. Tapi muliakanlah seorang laki-laki, maka seorang laki-laki ini mencakup semua laki-laki. Semua laki-laki masuk dalam kata-kata rojulan. Tapi yang diminta satu saja. Ya, jika dia sudah dimasuki oleh laki-laki A, maka tidak bisa dimasuki laki-laki B. Hmm, tapi kalau B yang masuk menggantikan A, maka A Ya, tidak masuk. Ya, kalau B ini diganti dengan C, maka A dan B tidak boleh masuk. Kalau C ini diganti D, maka A, B, C tidak boleh masuk di situ. Itu namanya badali, menggantikan. Ya, maka B menggantikan A. Sehingga A tidak boleh masuk, A, C dan yang lain tidak boleh masuk. Ya, maka puasalah tiga hari, maka ini itlak. Harinya terserah Berarti umum. Namun jika dia sudah Senin, Selasa, Rebu ya sudah. Ya, maka Rabu, Kamis, Jumat tidak masuk. Jika dia adalah hari tanggal 1, 2, 3, ya, maka ya, tanggal 4, 5, dan seterusnya nggak masuk. Kalau dia tanggal 5, 10, dan 15, eh, maka hari yang lain tidak masuk. Tukaran, menggantikan. Siapa yang masuk di situ menggantikan yang lain. Ya, kemudian <clears throat> contoh itlaq adalah nakiro dalam kalimat positif. Contoh kalimat positif, ja'aro julun, datang seorang laki-laki. Dia memerdekakan seorang budaknya. Rajulun dan seorang laki-laki dan seorang budak ini nakirah, bukan ma'rifat dan dia dalam kalimat positif <clears throat> maka menghasilkan makna mutlak, bukan makna umum. <clears throat> Yang ketiga adalah menghasilkan makna spesifik, contohnya nama. Contoh nama Zaid, Muhammad, <clears throat> Khalid, maka dia sempit maknanya. Dan menurut jumhur, namun mutlak adalah salah satu macam, salah satu bagian dari al-khas. Karena mutlak itu yasduku hanya berlaku untuk satu anggota saja, maka dia khas dan bukan am. Dan apa yang beliau sebutkan eh, tadi semuanya adalah kaidah usuliyah. Ini, ini berkenaan dengan kalam. Jadi menjadi kaidah usuliyah. Ya, eh, maka isim eh, mausul menghasilkan makna umum. Eh, kemudian nakirah dalam kalimat positif menghasilkan makna mutlak. Nah, ini ini bagian dari kaidah usuliyah. Walal musannif rahimallahu taala wal fi'lu dan fi'il menunjukkan makna pada dirinya wa asy'ara dan menunjukkan dengan bentuknya salah satu dari tiga waktu boleh jadi waktu lampau semacam fahima atau mudore semacam yafamu atau amar seperti ifham dan fi'il dengan tiga macamnya Madi, mudore dan amar menghasilkan makna itlak tidak ada umum di dalamnya. Kalau syarih uh, eh, wafakahullah maka fi'il ma kata yang menunjukkan makna pada dirinya. Ini ada kata-kata menunjukkan makna pada dirinya untuk mengeluarkan harf. Sedangkan menunjukkan waktu itu untuk mengeluarkan isim. Yang dimaksud hayatihi artinya tarkibnya. Karena isim terkadang menunjukkan zaman. Contohnya sobahun, masaun, duha, al laylun naharun, yaumun, syahrun. Maka isim terkadang menunjukkan zaman. Lakin laisa bihayatihi. Namun isim yang menunjukkan waktu semacam sobahun, masaun, ya lailun, naharun, dia menunjukkan waktu laisa bihayatihi dengan bukan dengan bangunannya dengan susunannya inama, inama bi amrin kharijiyin dan karena faktor eksternal bukan kemudian ada satu kata itu sendiri ya, kemudian dia mengandung kolamun kemudian dengan kata itu sendiri dia mengandung muatan waktu tertentu tidak demikian isim yang menunjukkan waktu Fi'il terbagi diladari waktunya pada fi'il mati, mutorek, dan amar. Dan semua fi'il dengan tiga macamnya menghasilkan itlaq. Contohnya penjelasannya, indah indah mataku matakulu ketika Anda mengatakan di tu aku pergi. Maka artinya Anda pergi satu kali. Tidak menunjukkan eh, berbilangnya aktivitas pergi. Balias duku bahkan sudah tepat menggunakan kata-kata zahab tu meskipun perginya cuma sekali. Fi zamanin dan perginya itu di satu waktu yang tidak disebutkan namun yang jelas di masa silam karena zahab tu. Maka yasduku tepat, kata-kata zahab itu tepat, untuk aktivitas pergi Anda yang cuma sekali di salah satu waktu yang tidak tertentu. Oleh karena itu dikatakan fi'il itu menghasilkan itlak. Maka indama yakulu ketika seorang mengatakan aktik merdekakanlah, berpuasalah, solatlah. Yasduku ala fardin wahidin. Ya, maka itu sudah tepat untuk satu anggota saja. Maka pada saat Anda sholat dua rakaat, taktafi bidzalika maka Anda merasa cukup dengannya karena tidaklah yang diminta al umum. Karena fi'il di sini menghasilkan itlaq. Hada idakan al fi'lu muthbatan. Ini fi'il yang fi'il yang positif yang tidak mengandung kata-kata tidak Amma idza kana filu manfiyan. Adapun fi'il yang manfi fa innahu yustafadu al-umum maka bisa menghasilkan umum indahat fi syai'in ketika dibuang salah satu kaitannya semacam dibuang maf'ul bihinya atau zaman perbuatannya maka jika idza ala jika ada orang mengatakan la tadrib janganlah memukul yakni jami al afrad jangan pukul siapapun jangan pukul siapapun maknanya di sini maf'ul bihinya dibuang cuma la tadrib jangan pukul tidak disebutkan siapa siapa yang tidak boleh difukul maka maknanya adalah yang tidak boleh dipukul jami al afrod semua orang. Lain halnya jika anda ada orang yang mengatakan la tadrib rojulan. Ini janganlah pukul seorang laki-laki. Ini seorang laki-laki pun maka eh, huna lam yatakalam anin nisa berarti ini tidak membahas perempuan, tidak pula anak-anak. Karena rojul dalam bahasa Arab zakarun balirun laki-laki yang sudah balir. Namun jika Anda mengatakan la tadrib, maka dia mencakup semua orang, maka jadilah maknanya luas. Contoh yang lain, la taqtul, jangan membunuh, maka ini am, karena fi'il yang manfi dibuang maf'ul bihinya ataukah dibuang waktunya dan tempatnya ya, dan alatnya ya, kan ini adalah am karena dia adalah fi'il yang manfi dibuang maf'ulnya dibuang zamannya tempat dan alat pembunuhannya wal qaidatu fi hadza kaidah dalam masalah ini anna hadzal muta'allaqi fil af'ali al manfiyati yufitul umuma Bahasanya pembuangan muta'allak dalam fi'il yang ditiadakan menghasilkan makna umum. Sedangkan hadful muta'allak fil fi'lil muthbat adapun membuang muta'allak dalam eh, dalam kata kerja positif itu menghasilkan itlak. Buang umum dan apa beda umum sama mutlak? Umum seorang itu tidak dikatakan taat illa bi fi'li jami'il afrad. Kecuali jika dia melakukan semua anggota umum. Dan mutlak yamtasilu al-insan bi fi'li wahidin. Orang itu dikatakan sudah taat ini manakala dia bi fi'lin wahidin melakukan satu ini, perbuatan. Maka misalnya ada kalimat akti fakiran. Ya, berilah pada orang fakir. Di sini tidak disebutkan tempatnya, tidak disebutkan kadar yang diberikan. Maka yasduku sudah tepat ala ayi i'ta'in. Semua pemberian bi Qadrin dengan semua kadar di semua tempat dan di semua waktu karena dia mutlak. Dari mana kita simpulkan mutlak? Karena dia kata kerja positif dibuang muta'alaknya dibuang muta'alaknya aktif akhiron ini maka dia kata kerja positif tidak ada kata-kata tidak namun muta'alaknya dibuang maka dia menghasilkan itlak adapun jika kata kerja itu manfi dibuang muta'alaknya contohnya ada orang mengatakan la tu'ti ahadan jangan beri pada seseorang pun. Maka ini yasduku ini tepat mencakup harta yang sedikit, harta yang banyak, tepat juga untuk semua waktu dan semua tempat. Karena dia kata kerja, manfi dibuang muta'alaknya menghasilkan al-umum. Kalau musanifu rahimallah, huruf itu menunjukkan makna namun bersamaan dengan yang lain. Contoh huruf wawu Wawu itu uh, di salah satu fungsinya atifah wawu ataf. Wawu ataf itu faedahnya bersekutunya dua hal dalam keterangan dan dia tidak menghasilkan urutan. Tidak pula meniadakan urutan kecuali ada alasan tambahan. Fa salah satu fungsinya adalah atifah, fa ataf. Kalau fa ataf itu faedahnya bersekutunya dua hal dalam satu keterangan diiringi dengan urut watakib dan tidak ada jeda yang lama. Yang kedua, terkadang ada fa adalah sababiyah. Maka dia menghasilkan taklil alasan. Kemudian lam jer, dia punya banyak makna di antaranya adalah taklil, menunjukkan alasan, kepemilikan atau al-ibahah menunjukkan boleh. Kemudian ada ala huruf jer. Dia punya banyak makna di antaranya adalah al-wujub wajib. Kalau syarih wafakohullah Huruf adalah kata yang tidak menunjukkan makna atau pesan pada dirinya Kan tapi dia menunjukkan pesan manakala dia bergandeng dengan kata yang lain Wawu ini adalah diantara contoh-contoh huruf Wa'u itu datang dengan memiliki sejumlah makna di antaranya wa'u ataf. Dan makna dari ataf adalah bersekutunya dua hal dalam keterangan. Artinya masing-masing dari keduanya diberi keterangan yang sama yang diberikan kepada yang lain. Maka jika misalnya berikan kepada beri sesuatu pada Muhammad dan Khalid maka yak, kalimat ini yak tadi bermakna ya Muhammad dan Khalid itu memiliki kesamaan dalam keterangan yaitu al-iqta diberi sesuatu dan tidak menunjukkan urutan. Maka akti Muhammad dan wa dan seandainya Anda memberi Muhammad sebelum Khalid atau Khalid sebelum Muhammad, sohadalika fi jami'ah. Semuanya sah karena sudah tepat bagi anda ya Anna qad imtasal tal amra anda telah dinilai melaksanakan perintah dan wawu ataf juga tidak meniadakan urutan kecuali ada keterangan lebih lanjut maka wawu tidaklah meniadakan urutan sebagaimana seorang yang mengatakan beri pada Muhammad dan Khalid setelahnya. Maka di sini wujud tertib ada urutan. Akan tapi urutan itu tidaklah ditunjukkan oleh wawu, non ditunjukkan karena ada keterangan ba'dahu. Berikanlah kepada Muhammad dan Khalid setelah Muhammad. Wala tunafi baina dan kata-kata ini tidaklah pertentangan antara wa, antara wawu dan ba'dahu. Tidak ada pertentangan kontradiksi antara wawu dengan ba'dahu karena wawu tidak meniadakan urutan. Dan perlu, dikai, perlu diketahui kaidah syafi'iyah wawu itu menghasilkan urutan. Ya, ya, kaidah syafi'iyah wawu itu menghasilkan urutan. Cukup dengan wawu syafi'iyah akan mengatakan ini urut. Ini cukup dengan wawu Syafi'i akan mengatakan ini urut. Ya, maka Syafi'i misalnya dalam ayat wudu, ayat wudu pakai wawu. Idza kuntum ila salati farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain pakai wawu. Kata mereka wawu dan itu yufidu at-tartib. Ya, sudah berarti wudu harus urut. Hmm. Maka terjadi uh, khilaf ulama ya, dan menghasilkan hukum yang berbeda gara-gara eh, kemudian kaedah dalam masalah huruf. Nih, ya, dalam kaedah dalam masalah huruf. Nih, ya, maka ketika Syafi'iyah mengatakan wawu itu litartib, selesai dia cukup berdalil pakai ayat ya, surat Al-Maidah untuk mengatakan wudhu itu wajib urut. Ya, ulama yang mengatakan tidak eh, menunjukkan tartib ya kan mengatakan semata-mata wawu di sini tidak menunjukkan urut. Ya. Berarti kalau dalil yang ada cuma ini saja ya tidak harus urut. Nah, tidak harus urut. Untuk menetapkan itu wajib urut ya harus ada alasan yang lain. Keadaan wawu terkadang untuk sumpah, contohnya wal asri, contohnya wallahi. Kadang wawu itu lil istiqnab untuk memulai satu kata yang baru, satu kalimat baru, satu paragraf baru. Ini tidak nyambung dengan sebelumnya. Muhammad Rasulullah waladzina amanu asyidda'u dan orang-orang yang bersamanya itu orang yang keras dengan orang kafir. Wawu di kalimat waladina ma'ahu kata beliau kata syarih itu isim nafiyah. Ya, walaisa makna dan bukanlah makna ayat ya an alladzina ma'ahu Rasulullah ya, bahasanya alladzina tersebut ya, ya, ma'ahu bersamanya Rasulullah para utusan Allah. Ya maka Muhammad Rasulullah waladina ma'ahu kalau kita katakan wawunya itu wawu ataf maka Muhammad Rasulullah dan orang-orang bersamanya berarti para rasul semua berarti para rasul Muhammad dan para rasul yang lainnya. Maka tidak demikian makna ayat karena wau di sini istinafiyah yang dimaksud istinafiyah anama ba'daha setelah wawu itu adalah kalimat baru terputus hubungannya dengan kalimat sebelumnya terkadang wawu itu statusnya hal dan makna-makna wawu yang lain ada banyak yang ini, ini detail tentang makna-makna wawu yang ada dalam ilmu balaghah yang bahas tentang Eh, atau kemudian di ilmu nahu juga ada uh, maaf bukan ilmu itu membahas tentang uh, makna-makna istifham, makna-makna perintah dan seterusnya. Dan, uh, detail tentang makna-makna wawu ada di ilmu nahu. Kemudian fa ini huruf yang kedua yang beliau bahas dan dia adalah huruf ataf akan tapi dia menghasilkan makna takkib apa itu takkib? Yakunu ma ba'daha setelah fa itu dilakukan setelah sebelum fa secara langsung. Inilah hukum asal dari fa. Contohnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, imam dijadikan untuk diikuti. Faidah kabbaro biru. Jika dia telah bertakbir, maka adalah kalian bertakbir. Makna kalimat ini takbir kalian itu setelah takbirnya imam. Dan terkadang ada indikator yang menjadikan kita mentakwil fa dan kita katakan bahasanya fa tidak menunjukkan urutan. Contohnya firman Allah Subhanahu jika engkau faida qara'tal qur'ana fasta'id. Jika engkau membaca Al-Qur'an maka ta'awudlah. Zahir ayat bahasa baca Quran dulu baru ta'awud setelahnya. Lakin turika zahirul ayati akan tetapi dari ayat ini kita tinggalkan dalilin akhar karena alasan yang lain yaitu realita bahasanya Nabi saw Alaihi Wasallam ya, ta'awud terlebih dahulu baru membaca Al-Quran dan fa terkadang sababiyah ya, maka faedah kalau dia fa sababiyah faedahnya annal wasfal muqarrina laha bahasanya ye, sifat yang bergandengan dengan fa itu adalah illah hukum. Contohnya wasariku wasariqatu ya, maka pencuri laki-laki dan perempuan faqta'u ya, ya, maka potonglah tangannya. Iqta'u ini adalah uh, adalah satu hukum. Ini ya, dia satu keterangan. Keterangan untuk asarik wasarikah. Dan sebelum hukum, ya ada fa. Fa'nya sababiyah. Lianna sabab al-qat'i huwa Ya, sehingga simpulannya sebab potong tangan adalah pencurian. Maka Allah e, berseru ditujukan kepada para penguasa dengan ayat ini. Jika Anda jumpai pencurian, maka pencurian adalah ilah potong tangan. Ya, maka tadi karena faknya fa sababiyah, maka sifat yang bergandeng dengannya adalah ilah Ya sifatnya mana? Ya, sifatnya adalah uh, sifat dari asari kuasari kotu. Ya, terkandung pada asari kuasari kotu sarika. Sifat sarika. Maka sarika itu adalah sebab hukum al-kota. Maka faknya sabab sehingga asari kuasari kotu sarika. Sarika fa sababun al-iqta'u eh, al Maka sarika pencurian adalah sebab potong tangan. Dan fa punya makna-makna yang lain yang disebutkan oleh para ulama usul fikih. Kemudian lam jer, ini huruf yang ketiga. Lam jer. Lam jer memiliki sejumlah pengertian dan makna. Contohnya taklil menunjukkan alasan contohnya liyatafaqahu fitin supaya ya, mereka belajar agama namun ini bukan lamcer ya. ya ini memang lam e, eh, lamulkai ya lamulkai bukan lamcer Hadhihi lama makalam ini dalam firman Allah lihat tafakkahu adalah taklil. fainal ilah maka ilah dalam hukum yang telah lewat ya, ya, tidak semua berangkat jihad adalah supaya mereka belajar. Ya, namun yang jadi masalah ini bukan lamjer. Ini, ini bukan kalau ini lam taklil betul karena lam kai itu ini, ya, lam kai itu maknanya taklil. Karena lam jer itu menjerkan isim setelahnya lam taklil itu menasobkan fiil mudorek setelahnya sehingga hilang nonnya. Wahina idin maka pada saat itu fakulu sababin yakunu da'iyan itafakuh maka semua sebab yang itu mendorong untuk belajar bisa kita kiaskan dengan hukum yang ada dalam ayat ini. Contoh yang lain liang duru atau liung diru supaya uh, memberikan peringatan. Namun kalau untuk untuk lam lamjer maka tidak ini keterangan dari pensaron tidak nyambung jika untuk menjelaskan lam lamjer Kemudian e, boleh jadi lam itu litamlik menunjukkan kepemilikan. Ini maksudnya lil fukoro. Zakat itu milik orang fakir. Ini kan juga sabda Nabi janganlah minum pakai wadah emas dan perak. Fa'inna karena wadah emas dan perak itu lahum milik mereka orang kafir di dunia dan laku milik kalian di akhirat. Lam di sini lahum ditamlik Artinya sehingga yang memiliki wadah-wadah ini di dunia adalah orang kafir. Terkadang ada lam yang itu lil ibahah Contohnya huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi. Dia Allah zat yang menciptakan lakum boleh bagi kalian semua yang di muka bumi lakum lam di sini lil ibaha. Dan ada ala yang merupakan huruf jar, ini huruf yang keempat. Dan makna perkataan al jara artinya isim setelahnya majrur. Fa in kana minal asma'i as jika dia adalah isim sahih maka nanti dijar dengan kasra. Dan kata-kata ala itu e, memiliki banyak makna di antaranya adalah wujub. Contoh ayat milik Allah ala nasi wajib bagi manusia walillahi hak Allah ala nasi kewajiban manusia berhaji ke Ka'bah. Ala nas itu lil wujub menunjukkan makna wajib. Kemudian macam-macam kalau e, kalau masanifu rahimallah aksamul kalami. Kalam terbagi biktibar dari sudut pandang mungkin dilabeli jujur ataukah tidak jujur terbagi menjadi dua. Ada kalimat berita dan kalimat non berita. Kalimat berita adalah kalimat yang mungkin dilabeli jujur atau diberi vonis ini jujur dan benar ataukah bohong dengan melihat semata-mata kalimatnya. Maka bisa dilabeli jujur ataukah bohong, maka tidak termasuk kalimat berita al-insya atau kalimat non berita. Karena tidaklah mungkin memberikan label jujur dan benar pada kalimat non berita. Karena memang matulul isi kandungannya bukalah mukhbaran anhu objek berita. Ya, kalau itu objek cerita, nah baru bisa dikatakan tekun jujur dan benar atau bohong ya, Contoh kalimat insya adalah kalimat perintah Kalimat perintah tidak bisa dikasih label Oh jujur, oh benar Tidak, tidak bisa Pergi kamu Nah itu uh, Dia jujur, itu tidak bisa Dia bohong, tidak bisa hmm. <clears throat> Karena dia bukan kalimat berita. Dia kalimat insya, kalimat non berita. Ye, maka kalimat perintah, kalimat larangan nah itu kalimat insya tidak ada label bohong, Ye, jujur, apa adanya. Ye, Ye, Demikian juga termasuk al insya kalimat pengandaian seandainya aku merpati, nah aku akan terbang keliling pokong, nah, misalnya maka tidak kita bisa katakan dia jujur, dia merpati. Oh enggak enggak, kan? enggak ada realita yang mau kita bandingkan. Hmm. Oh dia bohong, dia bukan merpati. Loh, ya, ya, ya dia bilang andai kok. Tidak bisa kita katakan dia bohong. Ya, maka memang secara zatnya kalimat itu tidak bisa dikasih label bohong atau dusta, tidak bisa. Itu namanya al-insya' Ya, maka insa itu ya, layaku nufihi dalika, tidak mungkin kasih label bohong. Kenapa? Karena isinya bukan objek berita. Kalau objek berita, nah baru bisa diberi label sitekun atau gadibun. Maka yang kita bahas label jujur dan bohong itu lidatihi karena zat dan teks teks kalimatnya maka tidak masuk dalam hal ini kalimat berita yang tidak mengandung kemungkinan jujur atau tidak mengandung kemungkinan bohong karena melihat penyampai berita. Ini. Maka e, kita tidak melihat penyampai berita. Kalau Musailimah mengatakan saya Rasulullah, maka secara secara teks itu kalimat berita. Ya, secara teks itu kalimat berita. Mungkin benar, mungkin bohong. Ya, mungkin benar, mungkin bohong. <clears throat> Nah, apakah ini kalimat berita? Iya, itu kalimat berita. Dari sisi teks itu kalimat berita. Yang itu mungkin bohong dan mungkin ya, mungkin tidak. Ya. Namun kita katakan untuk perkataan Musailimah, saya Rasulullah, saya utusan Allah, ini 100% bohong. Tidak ada kemungkinan yang lain, meskipun hanya sekian persen. Nah, ini dari sisi ini siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Bukan dari sisi teks, namun dari sisi penutur. Ketika kemudian uh, perkataan Rasulullah atau eh, firman Allah dalam Al-Quran, berita yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, maka kalau dari sisi teks itu kalimat berita. Dari sisi teks itu kalimat berita yang mungkin benar dan mungkin tidak benar. Tapi itu kalau melihat dia kalimat berita sebagai kalimat berita kalimatnya ansih yang dilihat, nggak memandang yang lain, maka dia tetap kalimat berita. Namun kalau dilihat dari penutur itu bab yang lain. Maka perhatikan label jujur dan tidak untuk mungkin untuk dikasih label jujur dan tidak dalam pembagian kalimat menjadi kalimat berita dan non berita itu melihat teks ya, bukan melihat penutur bukan melihat pengucap tidak melihat man al mutakalim siapa yang ngomong bukan itu ya, kemudian beliau jelaskan anal khabar min haisul mukhbir bihi adapun kalimat berita dari sisi penyampai berita maka dia kita bagi menjadi tiga macam. Yang pertama kali pembawa uh, satu kalimat berita yang tidak mungkin mendapatkan label bohong karena itu berita dari Allah. Demikian juga berita dari Rasul manakala asabit anhu valid dan sahih dari Rasul. Kemudian yang kedua ada kalimat berita yang tidak mungkin kita labeli jujur dan benar Semacam kalimat berita dari tentang sesuatu yang mustahil menurut syariat atau akal sehat. Semacam kalimat berita dari orang yang mengaku-ngaku menjadi rasul setelah sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contoh yang kedua mustahil secara akal kalimat berita tentang berkumpulnya dua hal yang bertentangan semacam gerak dan diam pada satu benda di satu waktu yang sama. Itu itu mustahil. Saya lihat meja itu bergerak-gerak sekaligus diam. Bergerak-gerak sekaligus diam, mejanya sama, waktunya sama, sudut melihatnya sama. Itu mustahil. Itu mustahil. Tapi mustahilnya dari ya bukan dari kalimatnya. Kalau dari kalimatnya tetap kalimat berita yang itu mungkin jujur, mungkin mungkin benar, mungkin tidak benar. Nih, saya melihat meja yang diam sekaligus bergerak. Maka dari sisi kalimatnya dia tetap kalimat berita yang ya, mungkin dikasih label jujur, benar dan mungkin dikasih label dusta. Namun kita bisa tegaskan ini pasti dusta itu karena faktor yang lain. Kemudian yang ketiga ada kalimat berita yang mungkin diberi label jujur dan bohong. Ima ala sawak boleh jadi dengan persentase 50-50, 50%, 50%, 50 atau ya, ada yang lebih dominan dari dua kemungkinan itu. Semacam berita dari seseorang tentang tibanya seorang musafir ya seorang yang gaibin orang yang pergi atau musafir atau semacam itu dilihat dari orangnya maka boleh jadi jujur boleh jadi benar dan boleh jadi tidak benar tinggal dicocokkan dengan realita jika realitanya benar ya, ada kalimat Zaid pulang dari safar maka kalau coba dilihat dari ansih dari ya, kalau ansih melihat dari kalimatnya maka ini kalimat berita yang mungkin benar mungkin tidak benar. Kalau lihat uh, dari penuturnya juga sama. Ya, mungkin benar, mungkin tidak benar. Kemungkinannya boleh jadi kemungkinan benarnya itu besar, boleh jadi kecil, tergantung siapa yang ngomong. Nah, kalau syarih uh, wafaqahullah Dakawal mu'alib mu'alib telah menyebutkan di eh, poin-poin sebelumnya pengertian kalam, maksud kalam, maka di sini beliau menyebutkan pembagian kalam. Al-masur indal usuliyin satu hal yang terkenal di kalangan para um-, ulama usul fikih dan ulama balaghah bahasanya kalam terbagi menjadi dua macam ada kalimat berita dan kalimat non berita. Kalimat berita itu kalimat yang mungkin. Ini dari sisi kalimatnya dikasih label benar atau bohong. Lidatihi karena semata-mata melihat teksnya. Maka tercakup dalam kalimat berita semua kalimat yang mengandung al ibad peneguhan, pengukuhan atau peniadaan. Contohnya Muhammadun qaimun. Contohnya Muhammad laisa biqaimin. Contoh itsbat kalimat positif Muhammadun qaimun. Contoh kalimat negatif Muhammad laisa biqaimin. Dan termasuk dalam hal ini semua jumlah-jumlah ismiyah. Demikian juga tercakup di dalamnya jumlah fi'liyah yang memberitakan tentang sesuatu namun di masa silam khusus untuk masa silam. Jadi, kalau jumlah e, contohnya koma Muhammadun Muhammad telah berdiri ya tamil antakul maka dimungkinkan Anda akan merespon kalimat ini Muhammad telah berdiri sodakta Anda benar Muhammad telah berdiri atau Anda respon dengan mengatakan Anda bohong, Muhammad belum berdiri. Dan termasuk jumlah, termasuk kalimat khobar adalah jumlah fi'liyah yang memberitakan perkara sekarang. Fulan saat ini sedang duduk. Fulan saat ini sedang duduk. Itu termasuk kalimat al-khobar. Akan tetapi kalimat al-istighbar, nama lain dari istifham, kalimat tanya itu tidak termasuk kalimat berita. Karena kalimat tanya tidak bisa dikasih label jujur ataukah dusta sehingga dia bukan termasuk kalimat berita. Misalnya, apakah Muhammad telah datang? Eh, ini, oh, ini kalimat ini betul sesuai dengan kenyataan. Anda bisa. Nah. Memang kalimatnya nggak bisa dikasih. Ini sesuai dengan kenyataan. Orang bertanya. Maka kalimat hal ja'a Muhammadun apakah Muhammad telah datang itu tidak sah. Anda komentari, Anda respon, Anda jujur atau Anda bohong. Demikian juga kalimat semua kalimat perintah bukan kalimat berita. Demikian juga kalimat larangan. Semuanya bukan kalimat eh, berita. Namun eh, pembagian ini lihat adalah lidati berdasarkan zat dan teks kalimatnya. Ya, penjelasannya li'ana ba'dal akhbar sebagian kalimat berita tidak mungkin kita beri label dusta. Bukan karena teks ya, er, eh, beritanya, namun dengan melihat mukhbir ai mutakallim di pen, uh, orang yang siapa yang berbicara. Lidzalika kana aula ayakula badala Oleh karena itu kata pensarah mengkritik uh, penulis matan yang lebih utama ayakula muallif mengatakan Badalah sebagai ganti dari kalimat wa kharaja kaulina lidzatihi. Itu lebih bagus kalau diganti wa dakhala bi kaulina lidzatihi. Maka termasuk dalam kalimat berita karena kita mengatakan bidatihi al khobaru kalimat berita yang tidak mengandung kemungkinan jujur ataupun dusta namun dengan melihat si penutup Maka harusnya dakhala bukan khoroja. dakhala bukan khoroja. Ya, maka beliau kritik kata-kata kharaja biqaulina lidhatihi. Itu harusnya dakhala biqaulina lidhatihi. Ya, maka itu lebih pas termasuk kalimat berita. Karena kita mengatakan lidatihi berita yang tidaklah mengandung kemungkinan bohong atau mengandung kemungkinan jujur dengan ya, dengan kemudian cara analisis dengan cara pandang dengan melihat siapa yang membawa berita. Fa'ina hada khobaron karena berita yang disampaikan oleh orang yang e, tidak mungkin jujur atau tidak mungkin bohong itu tetaplah kalimat berita dan bukan kalimat insya. Ini kenapa? Karena secara zatnya dia tetap mungkin bohong dan tetap mungkin tetap uh, tetap mungkin diberi secara zatnya, tetap mungkin diberi Eh, label bohong ataupun jujur. Walakin ulam yahtami al kadhiba akan tapi kalimat itu tidaklah mengandung kemungkinan dusta bukan karena zatnya, namun karena faktor eksternal yaitu penutur. Contohnya berita Allah. Atau tidak mengandung kemungkinan jujur bukan karena zatnya semacam berita tentang terkumpulnya dua hal yang bertentangan. Fahada maka ini semua tetap bagian dari kalimat berita. Fahia karena kalimat-kalimat tersebut termasuk dalam pengertian kalimat berita. Meskipun dia tidak mengandung kemungkinan jujur bukan karena datnya namun karena penuturnya dan e, demikian juga wa innamala atau wa inna atau, atau karena itu mustahil secara akal. Wa semacam itu berita yang menyelisih berita syariat. Semacam orang yang memberitakan dengan berita yang menyelisih berita Allah dan Rasulnya. Maka kalimat ini tidak mengandung kemungkinan jujur bukan karena zatnya, namun karena dia menyelisih berita syariat. Fakaluhuna wa kharaja fihi ma fihi. Maka perkataan musannib wa kharaja kaulina fihi ma fihi ini problematis. Ini tidak tepat yang tepat wa dakhala biqaulina Kemudian yang dimaksud dengan naqidain adalah satu hal yang tidak mungkin kumpul dalam satu tempat yang sama di waktu yang sama. Bala buta tidak boleh tidak harus bersifat dengan salah satunya. Contohnya diam sama ngomong. Tidak mungkin ada sesuatu yang dia diam sekaligus ngomong di waktu yang sama. Sebagaimana tidak mungkin ya, benda tersebut tidak memiliki salah satu dari dua sifat di atas. Benda itu tidak diam sekaligus tidak ngomong itu tidak mungkin. Ya, kumpul tidak mungkin, dua-duanya hilang juga tidak mungkin. Itu namanya nakidain. Ya, itu namanya nakidain Barang kumpul tidak mungkin, barang-barang hilang juga tidak mungkin. Berbicara eh, dan diam. Contoh yang lain tadi disebutkan oleh Musanif, bergerak sekaligus diam. Demikian juga mati sama hidup, tidak mungkin. Ya, itu mati sekaligus hidup. Nah. atau dia tidak mati sekaligus tidak hidup, itu tidak mungkin maka hilang dua-duanya tidak mungkin, kumpul dua-duanya tidak mungkin. Itu namanya naqid. Maka jika ada akhbar mukhbiron, ada orang yang memberitakan kumpulnya dua naqid, kita katakan ini tidak mengandung kemungkinan benar. Meskipun dia secara zat adalah kalimat berita. Dan tidak mungkin benar bukan karena redaksinya, namun li uh, wa inna mali amrin kharijiyin namun karena faktor eksternal. Maka dalam bahasa Arab ada namanya naqidain dan ada namanya diddain. Kalau naqidain itu dua-duanya kumpul tidak bisa, dua-duanya hilang tidak bisa. Kalau diddain itu dua-duanya kumpul tidak bisa, namun dua-duanya hilang bisa. Itu namanya diddain. Dot, dal, ya. ya. Ya dan non, diddain. Itu dua-duanya kumpul tidak bisa, namun kalau dua-duanya hilang tidak bisa. Ya, kalau dua-duanya hilang bisa. Hmm. Contohnya warna warna yang kontras hitam sama putih. Tidak mungkin kita ada satu benda ya, benda yang sama di waktu yang sama, pakai sudut pandang yang sama, ini benda ini hitam sekaligus putih, itu tidak bisa. <clears throat> itu satu hal yang tidak bisa. Namun uh, hilang dua-duanya bisa. Benda ini hitam tidak, putih tidak. Kenapa? Merah. Karena dia merah. Hitam bukan, putih tidak. Itu namanya didain. Kemudian kalau mu'alif uh, eh, rahimallahu taala wal insya insya adalah kalimat yang tidak mungkin diberi label jujur dan bohong. Contohnya kalimat perintah, kalimat larangan. Contohnya firman Allah taala sembelah Allah jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Uh, namun terkadang ada kalimat yang dia kalimat berita sekaligus non berita, namun dari dua sudut pandang yang berbeda. Contohnya siarul ukut alafdiyah. Kata-kata uh, untuk bertransaksi. Bi'tu dan qabiltu. Maka kalimat ini <clears throat> Biktibar dengan melihat tihat dia menunjukkan isi hati pelaku transaksi maka dia kalimat berita namun dilihat dari sisi taratu bil akdi alaiha kalimat tersebut berdampak akad maka dia insya dan dalam syahrul ukut al-lafziyah ketentuan dalam fikih ya tidak boleh pakai fi'il mudhari harus fi'il madhi ini ya, karena, karena fi'il mudhari nanti rancu ini, ya, akan saya jual eh, berarti belum ini, ya, akan saya beli oh berarti belum ini, maka bi'tu ku jual barang ini bi'tu hadis sil'ata aku nah, jual barang ini kepadamu dengan harga sekian harus pakai fi'il madhi ini, itu uh, ijabnya, kopulnya kobiltu. tu. harus pakai fi'il madi, nggak boleh akbalu akan akan terima. Kapan itu mas? Sekarang, apa besok nanti sore atau ini besok pagi atau masih minggu depan, bulan depan, tahun depan, ah, tidak jelas. Maka harus pakai fi'il kobil tu, aku terima. Wakat yakti al kalam, mudah terkadang ada kalimat bentuknya kalimat berita namun maksudnya insya dan ada lagi yang dibalik sebaliknya dan itu pasti ada maksud tambahannya ada faedahnya. Contoh bentuknya berita maknanya insya maknanya perintah contohnya wanita-wanita yang ditala mereka menunggu selama tiga kuruk. maka Ya tarbasna mereka menunggu ini bentuknya kalimat berita. Padahal maksudnya perintah. Maka hendaklah kalian menunggu gitu. Hendaknya mereka menunggu. Kenapa pakai menggunakan ya, kalimat perintah di sini menggunakan kalimat berita faedahnya untuk menegaskan ini, dilakukannya apa yang diperintahkan sehingga seakan-akan ka'annahu amrun waqi'un dia satu hal yang telah terjadi sehingga ya tahaddatsu anha diobrolkan kasifat min sifatil ma'muri menjadi sifat yang melekat pada orang yang diperintahkan yaitu al-mutallaqat jadi sifat khas yang melekat pada wanita-wanita yang dicerai contoh yang sebaliknya kalimatnya kalimat insya non berita namun maknanya kalimat berita Contohnya firman Allah Ta'ala dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, Ittabi'u, ikutilah jalan kami kekafiran, wal nahmil khatayakum Dan taklah kami yang memikul dosa-dosa kalian. Wal nahmil ini adalah bentuknya kalimat perintah dan maknanya adalah berita. Ini kami akan memikul. Faedahnya adalah tanzil asyai al-mukhbad anhu ya, memposisikan sesuatu yang diberitakan, sesuatu yang jadi objek berita, sebagaimana posisi al-mafrud, satu kewajiban, al-mulzam yang mengikat orang yang mengatakannya. Penjelasannya, kalau syarih wafakahullah, hadihi huwa anak utani Ini macam yang kedua dari dua macam-macam kalam dilihat dari mungkin dikasih label jujur ataukah tidak adalah al-insya. Al-insya definisinya adalah kalimat yang tidak mungkin diberi label jujur ataukah bohong dengan melihat teks ya, kalimatnya. Di antara contohnya adalah perintah. Maka jika orang tua anda, ayahmu memerintahkanmu, pergi atau mengatakan datangkan air, maka sahkah anda katakan anda benar wahai ayah? Nah. Ataukah Anda katakan Anda bohong wahai ayah? Tentu tidak sah. Demikian itu. Maka inilah yang disebut dengan insya. Demikian juga kalimat larangan. Jangan lakukan. Ya, jangan lakukan. Yang ketiga yang termasuk insya al istighfar gairu ingkari. Ya, kalimat tanya yang bukan untuk menyalahkan. Namun murni untuk bertanya. Apakah Muhammad ada? Tidak sah Anda respon anda betul ini dalam pertanyaan Anda ini atau Anda dusta maka pada saat itu kita katakan ini insya tidaklah masuk padanya label jujur ataukah bohong termasuk juga insya tadi kalimat pengandaian itu termasuk insya Kemudian unaka ba'dul kalami ada beberapa kalimat yang punya dua sudut pandang. Minjiatin dari satu sudut pandang dia kalimat berita. Minjiatin ukhra dari sudut pandang yang lain dia adalah non berita. Penulis telah memberikan contoh dengan uku di contohnya bitu. Ketika uh, karena ucapan anda bitu asalnya adalah berita tentang sesuatu yang terjadi di masa silam. Bahasanya dia telah menjual akan tetapi yang dimaksudkan adalah insya'ul akadi mengadakan akad saat ini itu redaksinya lampau namun maknanya adalah mengadakan akad saat ini maka kalimat ini itu dari satu sisi dia adalah khobarun kalimat berita kan tapi dari sisi menjadi lafdi dari sisi redaksi dia berita berita tentang al-madi namun dari sisi makna dia insya wal ibratil bil ma'ani la bi al-fadi al mujaradi dan jadi tolak ukur dalam transaksi adalah makna dan maksud bukan semata-mata teks. Kemudian hunaka alfadun di sana ada sejumlah kata yang maksudnya adalah insya namun bentuknya kalimat berita. Masalalahul muallifu muallif telah mencontohkannya dengan mengatakan wal mutalakati tarabbasna. Padahal maknanya yajibu alal mutalakati wajib atas wanita yang dicerai untuk menunggu, tidak langsung menikah. Maka ini bentuknya bentuk kalimat berita, namun hakikatnya insya yaitu perintah. Karena kita jumpai ada sebagian perempuan yang ngeyel, ya, lata tarobas tidak mau menunggu, ya, nekat saja langsung kawin setelah badal dia di masa iddah. Maka berarti uh, di dataran realita nanti macam-macam ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai berarti itu bukan kalimat berita namun insya kalau berita dan itu berita dari Allah pasti semuanya ya, seperti itu sebagaimana yang Allah beritakan wa khabarullah dan berita dari Allah tidak mungkin meleset ya takhallaf meleset fahamalnahu maka kita tafsiri ini kalimat berita ini dengan makna perintah dan insya' Maka teksnya adalah kalimat berita, maknanya insya yaitu perintah. Dan penilaian untuknya adalah dengan melihat makna tidak dengan melihat teks. Sebagaimana contoh yang lain adalah <clears throat> Waman takhulahu amina. Siapa yang masuk tanah haram maka dia aman. Ternyata ada yang kecopetan, ada yang kecurian, ada yang dimalak. Nah, Ya, medal, kalimatnya kalimat berita. Siapa yang masuk tanah haram dia aman. Maka ini adalah kalimat berita, namun maknanya adalah insya. Siapa yang masuk tanah haram amankanlah. Berilah dia rasa aman, jangan diganggu. Kemudian ada juga sebaliknya karena satu faedah. Kadalika lau ja'ana, demikian juga seandainya datang pada kita satu yang kebalikan dari hal, hal tersebut yaitu bentuknya insya namun hakikatnya adalah berita maka al ibrah yang jadi tolak ukur ala sahih yang benar adalah maknanya bukan semata-mata redaksinya Wamin amsilah tidak di antara contohnya adalah istifam al ingkari e, bertanya untuk menyalahkan e, semacam firman Allah Taala siapa yang bisa ngasih syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya Hal min khalikun ghairullah ya razukukum? Apakah ada pencipta selain Allah yang bisa ngasih rezeki untuk kalian? Maka secara lafat adalah insya yaitu istifham. Ingat istifham itu insya. Ya wa ma'nu al khobar. Namun makna yang diinginkan adalah memberitakan tidak adanya hal itu. Ya. Hal min khalikin ghairullah rasukukum. Ini secara redaksi adalah insya karena dia kalimat berita. Namun hakikatnya Allah mau mengatakan tidak ada pencipta selain Allah yang ngasih rezeki kepada kalian. Berarti ini adalah kalimat berita. Maka ada bentuknya insya, secara teksnya insya, namun makna yang diinginkan adalah berita.